Yang mana secara syar'i makna syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfa'ah au daf'i madarrah yang dimaksud dengan syafa'ah adalah memperantarai untuk orang lain dalam rangka untuk mendapatkan manfaat ataukah menolak kemadaratan atau dengan makna yang lainnya su'alu abdin radhiyallahu qawlahu wa amalah rabbah maghfirat ad li ba'dil mujrimin yang dimaksud dengan syafaat secara syariat seorang hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala ucapannya amalannya itu memohon kepada Rohnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian mereka al-mujrimun nah Demikian pula pembicaraan tentang syafaat mencakup padanya terkait tentang macam-macam asyafaah. Di mana syafaat itu terbagi menjadi dua. Asyafaah manfiyah dan syafaat al-muthbatah. Syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam Al-Qur'an Karim yaitu syafaat Naam tatkala tidak terpenuhi padanya syarat-syarat Naam dari syafaat tersebut yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang hendak diberikan syafaat atau meminta syafaat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat ini yang dinafikan yang ditiadakan dalam Al-Qur'an Karim. Syafaat yang tidak memenuhi syarat atau syafaat tersebut diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidaklah mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua yaitu syafaat mutbatah. Syafaat yang ditetapkan di dalam syariat, di dalam Al-Qur'an hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam syafaat yang diminta dari Allah dan memenuhi syarat padanya di mana Allah mengizinkan siapa saja Allah izinkan memberikan syafaat dan orang yang akan diberi syafaat tersebut dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai. Dalam hal ini mereka dari kalangan ahlu tauhid sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah yaumul qiyamah siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah nanti pada hari kiamat yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu as'alun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya dan kita telah menyebutkan macam-macam syafaat yang disebutkan oleh para ulama setidaknya ada lima jenis di sana ada syafaatul udma yang merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syafaatnya Rasul kepada al jannah penduduk surga agar supaya mereka segera masuk ke dalam surga syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian penduduk surga supaya semakin ditinggikan derajat mereka di dalam surga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pamannya Abu Talib untuk diringankan siksanya. Naam demikian pula syafaat kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka untuk tidak dimasukkan ke dalamnya dari kalangan ahli tauhid dan syafaat bagi mereka yang telah masuk ke dalam neraka dari kalangan ahli tauhid untuk dikeluarkan dari neraka tersebut yang ini bukan merupakan bukan merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam karena dari kalangan para anbiya orang-orang soleh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka dalam jenis yang kedua terakhir ini memberikan syafaat Naam untuk mengeluarkan ahlun nar dari kalangan tauhid dari neraka demikian pula memberikan syafaat orang yang berhak masuk ke dalam neraka untuk tidak masuk ke dalamnya wallahu taala alam bisawab itu yang sempat kita sampaikan di kesempatan yang sebelumnya maka di sini kesempatan malam hari ini kita masuk terhadap dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab tauhid dalam bab syafaah di sini. Berkata muallif rahimallahu taala wa qaulillahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala Naam wa anzir bihi ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi. Naam afala Na'am la'allahum Dan berikanlah peringatan. Na'am. Berikanlah peringatan bihi. Bihi yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an Karim. Maka Al-Qur'an Karim adalah merupakan kitab yang memberikan peringatan kepada makhluknya. Naam. Ya, semuanya. Ya, hanya saja peringatan tersebut hanya bisa diambil bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim yaitu mereka alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim yang mengambil manfaat dari peringatan-peringatan tersebut adalah mereka orang-orang yang takut terhadap hari di mana mereka akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka orang-orang beriman Berikanlah peringatan dengan Al-Quranul Karim siapa? Orang-orang yang mereka takut untuk nanti ya bertemu di hari dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena makna yuhsyaru di sini adalah yujma wa yub'at dibangkitkan dan dikumpulkan. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang mereka takut di hari mereka akan dikumpulkan dan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala di mana Allah nanti akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat min awwalihim na'am ila akhirihim dari awal makhluk tersebut hingga akhir mereka na'am dalam rangka untuk memutuskan hukum di antara mereka dan untuk memberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatan mereka sewaktu dalam kehidupan dunia. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada mereka orang-orang beriman tentang hari di mana mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan penyebutan naam kepada orang-orang yang beriman ya. Disebabkan karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut mereka lah yang akan menjalankan dari konsekuensi ketika mereka diberikan peringatan tentang akan adanya hari kebangkitan naam ya yang pada hakikatnya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan ya seluruh kepada untuk eh, menyampaikan risalah kepada seluruh manusia memberikan peringatan kepada mereka semuanya. Nah, ya hanya saja dikhususkan penyebutan dalam sebagian tempat terkadang naam khusus mereka orang-orang beriman karena mereka lah orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya dan berikanlah peringatan ya karena sungguhnya peringatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka orang-orang yang beriman berbeda dengan kondisi keadaan mereka al-kuffar orang-orang kafir orang-orang musyrik Naam, walaupun semua ayat didatangkan kepada mereka, tidaklah yang demikian itu menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kulla ayatin aw kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim Naam ya sungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat Rabbmu tidaklah menjadikan mereka beriman meskipun datang kepada mereka setiap ayat hingga mereka menyaksikan adab yang pedih Naam betapapun peringatan-peringatan disampaikan kepada mereka Naam ya yang demikian tidaklah menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan manfaat peringatan-peringatan tersebut sawaun alaihim angdartam an alam tungdirhum la yu'minun sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak tidaklah menjadikan mereka orang-orang kafir itu beriman maka terkadang disebutkan penyebutannya naam kepada orang-orang beriman ya karena merekalah yang bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan tersebut baik yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim atau kehadiran hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naam wa anbir bihil ladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada mereka orang-orang yang takut naam di mana mereka akan dikumpulkan dibangkitkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Naam, laisa lahu min dunihi waliyun. Tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala wali, pelindung yang akan melindungi mereka, yang akan mengurusi urusan mereka nanti di yaumul kiamah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melindungi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Meskipun orang-orang terdekat sekalipun dari kalangan keluarganya, apakah itu orang tuanya saudaranya istri anaknya yang ada justru mereka lari dari naam orang lain masing-masing tersibukkan dengan urusan mereka sendiri naam yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni pada hari di mana seorang itu akan lari meninggalkan saudaranya ya ibu dan bapaknya istri dan anak-anaknya masing-masing itu disibukkan di antara mereka pada waktu itu dengan urusan mereka sendiri naam la yas'alu hamimun hamima tidaklah seorang teman itu akan menanyakan teman yang lainnya ya yang terfikirkan pada diri mereka bagaimana mereka selamat naam di hari tersebut Nah, tidak terpikirkan mereka menanyakan tentang keluarganya, menanyakan tentang orang tuanya, anak, istrinya, ya, temannya. Nah, laisalahu min duni wali. Tidak ada wali, pelindung, penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. <coughs> wala syafi'un demikian pula wala syafi' ya demikian pula tidak ada perantara yang akan memperantarai dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk memberikan manfaat ataulah menolak kemadaratan pada waktu itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang disyaratkan pula orang yang akan diberikan syafaat orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adapun mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan kekufuran mensekutukan Allah Naam, sudah mereka meminta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri jatuh kepada perbuatan kesyirikan sesuatu yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Mintanya saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bukan merupakan orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala karena orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Sedangkan syarat untuk mendapatkan syafaat adalah dengan izin Allah. Allah hanya mengizinkan naam kepada hambanya untuk memberikan syafaat ya naam dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai dari kalangan wali-walinya dan untuk diberikan syafaat tersebut bagi orang yang Allah ridhai dari kalangan ahli tauhid sedangkan mereka orang yang berbuat kesyirikan mintanya syafaat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya laisa min dunihi waliyun wala syafi tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada waktu itu kecuali dengan izin Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang hendak diberi syafaat padanya. Maka ini menunjukkan tentang batilnya <coughs> urusan mereka. Naam yang mereka menjadikan perantara dari kan makhluk di mana mereka beribadah kepadanya berdoa kepadanya, beristianah, istighotah karena menyangka, mengira, menganggap yang demikian tersebut nanti akan bisa menyelamatkan, membebaskan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Naam. Itu prasangka dan dugaan mereka. Naam, yang tidaklah mereka melakukan peribadan kepada sang Allah Subhanahu wa taala melainkan alasan yang mereka sebutkan naam tujuannya agar supaya nanti mereka menjadi perantara syafaat Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka nanti mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Berusaha untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang membutuhkan syafaat untuk memenuhi hajah kebutuhan hambanya. Naam, ya, yang tentunya berbeda antara Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan hambanya Al-Makhluk. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui segala sesuatu, zat yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang tidak membutuhkan bantuan sedikit pun dari kalangan makhluknya. Allah zat yang maha kaya berbeda dengan makhluk yang terbatas ilmunya, yang terbatas kemampuannya, butuh bantuan dari yang lainnya. Naam selaku pemimpin, penguasa, Naam tentunya dalam rangka untuk mengurusi rakyat masyarakatnya butuh bantuan orang lain nggak bisa dia mengetahui seluruh keadaan masyarakatnya tanpa ada yang membantu dirinya sehingga butuh untuk adanya perantara antara masyarakat dengan dirinya <coughs> tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang maha mengetahui dan yang maha berkuasa yang tidaklah butuh terhadap hambanya la'allahum yattaqun agar supaya mereka Naam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka illah alasan sebab Naam diperintahkan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan kepada mereka orang-orang yang takut terhadap hari di mana mereka dibangkitkan, dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Naam sebagaimana yang ma'ruf yang kita ketahui di mana at-taqwa an yattakhidal insan ma yakihi min adzabillah seseorang itu menjadikan segala sesuatu yang bisa melindungi menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan apa yaitu dengan amalan soleh ya dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena dengan ketakwaan itulah yang bisa menyelamatkan hamba dari adab Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ini makna global yang terkandung di dalam ayat ini <clears throat> Berkata Syekh Saleh Al Fauzan hafizallahu taala munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi min syirki min du'ail malaika wal anbiya wal awliya tatkala orang-orang musyrik mereka menganggap baik apa yang mereka lakukan dari kesyirikan berupa berdoa kepada para malaikat, para anbiya dan para wali wa yaquluna nahnu na'lamu anna makhluqun seraya mereka mengatakan kami mengetahui mereka ini para ambia, para wali, para nabi adalah makhluk. Naam, walakin lahum jahun indallah. Hanya saja ya, kami meyakini mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, para wali, para malaikat, para ambia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Kata mereka, kami yakin, kami mengetahui mereka itu makhluk sebagaimana kami hanya saja karena mereka naam memiliki kedudukan si Allah Subhanahu wa taala falah nuridu minhum an yashfa'u lana indallah maka kami menginginkan dari mereka untuk supaya mereka nanti memberikan syafaat untuk kami di si Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi berusaha menyamakan Allah Subhanahu wa taala naam dengan makhluknya. naam padahal Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada hambanya Ketika dia menginginkan sesuatu apa yang mereka inginkan, maka hendaklah langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Innalladzina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya mengabulkan doa kalian Allah merintahkan untuk meminta langsung nggak perlu perantara nggak perlu syafaat Nah, jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang makhluk ketika seseorang itu ingin bertemu dengan pemimpinnya, penguasanya, nah sulit untuk bertemu dengannya, butuh perantara untuk mendekatkan. Nah, untuk bisa bertemu. Nah, ya, seringkali membutuhkan perantara supaya bisa ketemu, menyampaikan hajahnya, kebutuhannya. Itu kalau makhluk. Seringkali demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru Allah Subhanahu wa taala merintahkan ketika menginginkan sesuatu, sesuatu ingin menyampaikan sesuatu langsung Nah, menyampaikan, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Nah, maka kata beliau Aro dan musannif rahimallahu taala bihadzal bab iqamatal hujaji ala anna dzalika wa ainu syirk alladziina anhu Musannif pengarang kitab Tauhid menginginkan maksud dari penyebutan membawakan bab ini rahimallahu taala untuk menegakkan hujah ya bahwasanya apa yang mereka lakukan dari berdoa beristianah istighatsah kepada para wali malaikat para ambia yang mereka maksudkan nantinya supaya memberikan eh, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu pada ikatnya apa yang mereka lakukan adalah merupakan kesyirikan itu sendiri Allah Allahu anhu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari melakukan perbuatan tersebut wa abtalu kulli wasilatin tuaddi ilaih apa yang mereka perbuat apa yang mereka lakukan nah itu merupakan perkara yang paling batil dari setiap wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ya ini maksud tujuan musannif pengarang kitab tauhid membawakan bab syafaat dalam kitab tauhid dalam rangka untuk menegakkan hujah terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang mereka berdoa kepada malaikat, para ambia, para wali dalam keadaan mereka mengetahui mereka itu makhluk sebagaimana mereka hanya saja mereka melakukan tersebut menginginkan untuk supaya mereka nantinya memberikan syafaat nam di Allah Subhanahu wa taala maka musannif hendak menegakkan hujah bahwasanya apa yang mereka lakukan itu pada hakikatnya adalah merupakan kesyirikan itu sendiri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala asy itu masdaru syafa'a bimakna dhamma dhamma syai' ila mithlihi au dhammi syai' ila mithlihi. Asy-syafa'at itu masdar dari kata syafa'a yang artinya menggabungkan sesuatu kepada yang serupa dengannya. Taqulu syafa'tu syai'a syaf'an bimakna dhamamtuhu ilal fardi wa sya'afihi a'anahu fi tahsili matlabihi mimman wa indah sehingga engkau mengatakan takul syafa'atul syai syaf'an bimakna dhamamtuhu ilal fardi syafa'atul syai syaf'an maknanya dhamamtuhu aku menggabungkannya kepada yang lainnya wa syafa'afihi a'anahu na'am dan syafa'afi maknanya adalah memberikan pertolongan menolongnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari zat yang ada di sisinya wa angdir al indar wal i'lam bi maudil makhafi wa tahdhiru minha wa angdir makna dari kata wa angdir dalam ayat al indar itu maknanya adalah memberitahukan terhadap sesuatu yang ditakuti wa tahdhiru minha dan memberikan peringatan darinya itu makna al indar wa angdir dan berikanlah peringatan ya memberitahukan terhadap segala sesuatu yang menakutkan dan berikan peringatan darinya bihi yang termasuk dengan bihi hi di sini dalam ayat adalah al quran Karim wa angbir bihi dan berikanlah peringatan bihi dengan al quran Karim yakhafuna yahsyauna Naam yakhafuna maknanya adalah yakhsyauna yaitu Naam berikanlah peringatan dengan al quran Karim orang-orang yang mereka Naam takut an yuhsyaru yujma'u wa yubatu Takut naam terhadap hari di mana mereka dikumpulkan, di mana mereka dibangkitkan. Yuhsyaru mananya yujma'u wa yubatu dikumpulkan dan dibangkitkan. Naam. Laisa lahu min duni waliyun wala syafi fi maudhi'in nasbin 'alal hal. Tidak ada bagi mereka min duni waliyun wala syafi' Naam ya dalam ilmu nahu ya kedudukannya itu dinasok sebagai hal yang menerangkan tentang keadaan mutakhallina min kulli waliyin di mana mereka tidak ada pelindung penolong yang akan menolong mereka wa syafi'un dan tidak ada mereka memiliki naam ya orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka ini makna perkata yang terdapat di dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat yang 151. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna global terhadap ayat kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaqulu ta'ala in nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khawif bil Qur'an alladziina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah." berikan rasa takut dengan Al-Quran Karim. Orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa ingat alladzina yatadzakkaruna al wukufa baina yadai rabbihim yang mereka senantiasa ingat Naam akan adanya hari di mana mereka akan menghadap di hadapan Rob mereka mutakhallina an kulli qaribin yang mereka tidak memiliki kerabat yang nanti bisa memberikan pertolongan kepada mereka wa wasitatin tasfa'u lahum dan perantara yang akan berikan syafaat kepada mereka indah di sisi Allah Subhanahu wa taala bi ghairi idnihi tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut kepada mereka Naam, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan orang yang memiliki hati yang senantiasa ingat mengingat akan adanya hari di mana mereka akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak memiliki kerabat yang berikan pertolongan dan perantara yang akan memberikan syafaat Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yu'iddunal agar supaya mereka mempersiapkan suatu persiapan Lidalik untuk menghadapi waktu yang demikian itu. Ya, untuk menghadapi hari di mana mereka akan naam dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayamaluna fi dar amalan yunajjihim yunajjihimullahu bi min adzab yaumil qiyamah. Sehingga mereka memiliki persiapan untuk menghadapi hari tersebut kemudian mereka beramal amalan soleh dalam kehidupan dunia ini yang akan menyelamatkan naam mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naam. Munasabatul ayah lil bab kesesuaian bab eh, kesesuaian ayat dengan bab. Anna fiya radd 'alal musyrikin alladzina yad'auna al-anbiya wa shalihin yatlubuna minhum syafa'ah. Di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada mereka orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada para anbiya dan orang-orang soleh tatkala mereka meminta syafaat dari mereka karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kepada siapa saja yang izinkan dan Allah ridhoi naam ya barakallahu fiqh syafaat itu milik Allah yang tentunya kalau mereka menginginkan syafaat maka tidaklah mereka minta syafaat kepada Allah dan tidaklah mereka kalau menginginkan untuk mendapatkan syafaat jadilah hamba yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala Nah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah, tidak berbuat kesyirikan, diantaranya meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian itu sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Allah tidak ridha dengan perbuatan tersebut sehingga akan menjauhkan hamba itu untuk mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ma yustafadu minal ayah apa yang kita ambil dari ayat ini faedah yang kita bisa dapatkan dari ayat ini yang pertama ar-raddu alal musyrikin tantan kepada orang-orang musyrik alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was solihin yatlubuna minhum syafa'ah bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri kepada para ambia orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka karena ini adalah merupakan naam perbuatan kesyirikan karena syafaat itu milik Allah tentunya minta mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua masyru'iyatul wa' wa tadkir biyaumul qiyamah disyariatkan untuk memberikan mau'idoh nasihat peringatan dengan hari kiamat karena di sana terdapat sekian banyak fawaid dengan kita senantiasa memberikan mengingatkan manusia tentang akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari di mana mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya na'am dengan kita berikan nasihat mengingatkan manusia tentang akan adanya hari kiamat maka yang demikian itu akan menjadikan seorang itu musara'atu fit taubah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kemaksiatannya dengan kita mengingatkan tentang adanya hari kempa, uh, eh, kiamat, hari kebangkitan, al-jannatu wan nar akan menjadikan hamba tersebut bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semata mata mengharapkan agar nanti ketika bertemu dengan Allah menjadi hamba yang mendapatkan rahmat dari si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-harisul ibadah raja'an li yang memberikan nasihat peringatan dengan hari kiamat akan memberikan semangat hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahbatu ala maksiat maksiat khaufan min adzabillah Naam, disyariatkan memberikan nasihat, peringatan tentang hari kiamat karena di sana Naam akan memberikan rasa takut kepada hamba dari berbuat maksiat karena dia khawatir akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak yang lainnya naam tentang fawaid ya adanya nasihat mengingatkan tentang hari kiamat oleh karena itu sesuatu yang dianjurkan sesuatu yang disyariatkan naam untuk mengingatkan manusia tentang akan adanya hari kiamat hari kebangkitan karena manfaat yang begitu besar yang terdapat padanya naam ya yang dengannya juga akan menjadikan baiknya kehidupan dia dalam kehidupan dunia ini ketika dia mendapatkan kelapangan dengan mengingat kehidupan akhirat, mengingat kematian ya akan menjadikan dia naam barakallahu barakallahu fik tidaklah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia tertipu dengan kehidupan dunia dan ketika dia mendapatkan kesempitan, kesusahan, kesulitan dalam kehidupan dunia ini, ketika dia mengingat kematian, mengingat kehidupan akhirah, akan menjadikan lapang dadanya, lapang hatinya, sehingga dia bersabar atas ujian, kesempitan, kesusahan, kesulitan hidup tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ujikan dalam kehidupan dunianya dan yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya yang ketiga yang disebutkan annal mu'minina humul ladzi nayantafi'una bil mau'idah. Orang-orang